Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. kuregup Anggur Mahadewa kucicipi madu sabdanya. Bumi remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arab. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin. Dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura Matahari merayap sedikit lebih tinggi di timur langit cerah oleh matahari yang terang benderang. Namun di belahan barat, mendung tebal menyelimuti Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Namun perhatian Kameswara dan Ki Juru Sungging tidaklah tertuju ke arah sana. Mereka justru seperti menembus ke masa silam. Suatu masa yang pernah dijalani Ki Juru Sungging ketika prahara melanda rumahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ken Arok sulit dihapus dari kenangan Ki Juru Sungging. Bagaimana paman? Apakah paman Puncawati mempunyai pendapat yang lain? Oh, aku tidak senang mempunyai adik ipar seorang bajingan seperti dia. Kalau ternyata bibir Dati hamil, bagaimana? Biarlah ia hamil. Apa yang terjadi itu sebuah malapetaka baginya. Akan tetapi, kehamilannya itu tidak berarti aku sudi menerima Joko Prahoro menjadi suami adikku. Orang itu harus dibunuh. Baiklah, Paman Poncowati. Aku sependapat denganmu. Bajingan perusak wanita itu memang harus dihukum. Dibunuh. Kita bisa mencari sebuah cara yang paling kejam dari sebuah cara membunuh. Tubuhnya disayat-sayat. Sedikit demi sedikit kemudian disiram dengan air cuka atau air cabai rawit yang akibatnya tentu dapat dibayangkan. Ia tentu akan sangat kesakitan. Kita bisa mempermainkan orang itu sesuka hati. Kalau perlu kita kencingi atau mencari sebuah cara penyiksaan dan cara menghinakannya yang kira-kira seimbang dengan apa yang telah dibuatnya. Bagaimana? Uh, uh, benarkah kau akan melakukan hal itu? Mengapa tidak? Mula-mula kita sayat-sayat tubuhnya, kita kuliti. Kemudian ia jangan cepat-cepat mati. Terlampau enak. Bukankah demikian? Uh, uh, uh, kita kita akan melakukan hal itu. Uh, bukan kita, tetapi paman. Uh, paman Poncowati. Uh, uh, Mengapa paman? Uh, uh, tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan membalas kematian atau apapun dengan cara seperti itu. Mengapa? Cara itu terlampau kejam. Baiklah, Paman. Silakan Paman renungkan lebih dulu. Ada baiknya Paman harus mendapatkan kepastian. Bagaimana keadaan Bibi Endang Rudati? yang masih muda belia itu melangkah meninggalkan Poncowati sendirian di sebuah dingklik bambu yang diletakkan di bawah pohon kenitu. Ken Arok terus berjalan hingga sampai pada pohon kenitu yang lain, dia meloncat naik. Di pohon itulah Ken Arok menghabiskan malam, tidur bersandar pada dahan-dahan pohon. Namun sementara itu Poncowati masih termangu di tempatnya berdiri. Dendam dibayar dengan dendam. Perbuatan Joko Prahoro menodai adikku harus dibayar dengan kematiannya. Tetapi apakah harus dengan cara seperti yang dikatakan Ken Arok itu? Kakang. Oh, ada apa Werdatin? Mana anak itu? Ia tidak ingin diganggu Werdatin. Mungkin sedang tidur. Tidur di mana Kakang? Bagi Ken Arok rumahnya adalah bumi ini. Ia tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Kenapa? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. <laughs> Bagaimana dengan Rudati? Dia masih saja tetap pada pendiriannya, Kakang. Ia tidak mau makan, tidak mau mengisi perutnya. Aku sudah berusaha memaksanya, merayunya untuk makan. Tetapi ia tidak mau. Bisa mati dia nanti, Kakang. Uh, temani aku. Aku akan bicara dengannya. Baik, Kakang. hanya diam saja Endang Rudati. Ayolah, ayolah bicara. Bicaralah. Permasalahanmu harus dibicarakan. Berkatalah Endang Rudati. Katakan apapun yang ingin kau katakan. Uh, ibu. Ibu sudah tidak ada. Ibu sudah pergi mendahului kita. Ibu tentu merasa kesepian. Apa maksudmu? Ibu tentu merasa sangat kesepian. Buang angan-anganmu ingin mati itu, Endang Rudati. Buang jauh-jauh. Ibu akan menjadi sedih jika kau memaksa diri menyusulnya. Yang sekarang ada di hadapanmu, itulah yang harus kau hadapi. Bukan melarikan diri, tetapi menghadapinya dengan tegar. Apapun yang kau hadapi. Mengerti? Lihatlah. Siapakah aku sekarang, kakak? Lihatlah siapa Rudati. Bagaimana keadaannya sekarang? Rudati, jangan kau menganggap dirimu telah berubah. Apa yang kau alami itu bukan kehendakmu, bukan keinginanmu, tapi musibah. Mengerti? Dengar Rudati, jangan menyusahkan yang lain. Kami semua sudah susah melihat apa yang kau alami. Kami semua sudah sedih tidak terhingga menyaksikan apa yang terjadi di rumah ini. Keadaanmu, keadaan Ponco Taksoko, kepergian ibu. Kita semuanya sudah hancur-hancuran dalam merasakan kepahitan. Jangan kau tambah lagi dengan putus asamu yang tidak mempunyai gairah untuk hidup lagi itu. Ayo Rudati, makanlah. Biarlah Endang Werdatin yang akan menyuapimu. Apa aku yang harus menyuapimu? Tidak. Apa yang kau maksud dengan tidak? Biarlah aku akan makan sendiri. Wardatin yang akan menyuapimu. Wardatin, kemari sebentar. Ada apa, Kakang? Usahakan untuk mengetahui apakah perbuatan Joko Prahoro itu menyebabkan dia. Ah, terus bergerak ke arah jantungnya, hingga kemudian dini malam telah terlewati. Poncawati telah tidur lelap, semuanya telah tidur lelap di buai mimpi. Namun di saat semuanya sedang terlena seperti itu, nampak seorang melangkah mengendap-endap. Di tangan kanannya tergenggam sebuah pisau. Sejenak lelaki itu berhenti di sudut ruangan, seperti tengah memperhatikan suasana. Manakala lelaki itu telah yakin bahwa semua orang telah tertidur, dia segera membuka pintu di ruang mana Joko Prahoro dipasung. Siapa itu? Aku. Kau? Ya, aku akan membebaskanmu. Baik, cepat. Aku akan memutuskan tali temalimu lebih dulu. Kerjakan. Jangan hanya bicara saja. Ayo. Oh. Oh. Lega sekali rasanya. Sangat lega. Pegal-pegal kakiku harus berselunjur terus. Sekarang pergilah cukup Rahul. Di mana Ken Arok itu? Aku tidak tahu. Mungkin tidur di ruangan Kakang Kotowati. Rumah ini ternyata menjadi malapetaka bagiku. Baru di sini aku mengalami peristiwa memuakkan yang seperti ini. Baik, aku akan pergi. keluar dari dalam bilik Joko Prahoro, kemudian berjalan melintasi halaman, dan kemudian lenyap di balik rimbunnya dedaunan. Sedangkan seseorang yang berkerudung itu kembali mengendap-endap, untuk tidak berapa lama kemudian telah lelap dibuai oleh mimpi. Pagi berikutnya kemudian tiba. geger. Semua orang terkejut. Karena Joko Prahoro lenyap. Semua pasti akan menuduhku telah membebaskannya. Akan tetapi, aku tidak peduli. Biar saja semua orang marah. Kakang Poncowati marah. Silakan. <laughs> Apakah mereka akan membunuhku? Tentu tidak. Parah! Ah, parah! Itu suara Joko Prahoro. Mengapa kau bisa berada di sini lagi? Oh, Kenarok. Kenarok keparat itu yang melakukannya. Jadi kau rupanya yang melakukannya, Pencobirowo? Kau yang berusaha membebaskan Joko Prahoro semalam. Kebacut kau Poncobirowo. Ternyata matamu belum juga melek setelah melihat keadaan rumah ini. Kematian ibu, keadaan Endang Rudati, keadaan Ponco Taksoko belum juga membuat kau sadar. Hatimu benar-benar telah menjadi hitam kerasukan iblis. Kebacut kau Ponco Birowo. Agar tidak terlampau lama menjadi racun, sebaiknya dibunuh saja Joko Prahoro itu. Kita pendam bangkainya di tepi hutan sana. Atau kita biarkan bangkainya menjadi santapan Raja Hutan. Kalau Kakang Ponco Giro tidak juga musadar. Biar saja ia berbuat apa maunya. Kau mendengar Ponco Girowo? Kalian semuanya buah busuk. Kaulah yang buah busuk itu. Benar. Jika rumah ini adalah pohon, kita berdua telah menjadi buah busuk itu karena dimakan ular dan kita menulari yang lain ikut-ikutan menjadi busuk supaya tidak busuk semuanya ulat-ulatnya harus ditumpas terutama Joko Prahur itu hmm. tidak tahu malu kau poncotak soko kau tidak ingat apa yang pernah kau katakan dulu kepadaku aku justru merasa menyesal mengapa dulu aku pernah terayu bujuk manismu Kau telah membuat keluargaku menjadi rusak berantakan. Kau pula yang menjadi ujung sebab terpotongnya lenganku ini. <laughs> Omongan apa itu? <laughs> Kau katakan aku menjadi ujung sebab terpotongnya lenganmu. <laughs> Hei, kau lupa bahwa apa yang akan terjadi adalah menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kau lupa akan hal itu. Aku robek mulutmu cukup huruf. Terjadi pertengkaran. Sayang sekali aku tidak melihat dari awal. Tentu pertengkaran yang sangat seru. Saling melotot, saling menghamburkan umpatan yang dimiliki dari kata-kata yang paling kotor, yang melebihi kotornya air comberan. Sayang, sayang aku sedang berada di sungai untuk membersihkan diri dengan airnya yang segar Aku tidak tahu bahwa di saat pagi ini telah terjadi sebuah tontonan yang seru. Ah, mengapa justru jadi diam? Tidak ada yang berbicara. Ayo, lanjutkan. Lanjutkan, ayo. Ah, sayang, ternyata kalian tidak mau melanjutkan. Akibatnya aku kehilangan kesempatan untuk menyaksikan tontonan yang menarik. Jika demikian, apakah aku yang harus berbicara? Baik, baik, aku akan berbicara. Dan kau Joko Prahoro, suka atau tidak suka, kau harus mendengarkan. Termasuk kau pula Paman Ponco Biro. Paman semalam mencoba melepaskan orang ini. Paman harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Paman lakukan. Paman Pencuati. Uh, eh, iya, bagaimana Arok? Aku tidak bisa terlampau lama berada di sini. Aku tidak betah menetap di satu tempat. Aku terhambat di sini. Telah hampir dua bulan lamanya. Mulai dari saat aku pertama mencium perbuatan Joko Prahoro yang menjijikan itu. Aku akan pergi. Uh, lalu? Ah, namun, sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi di sini sampai tuntas lebih dulu. Bagaimana paman? Paman tentu sependapat denganku bukan? Ah. Dan kau Joko Prahoro, kau sependapat dengan kata-kataku. Persoalan ini harus diselesaikan sebelum aku pergi dari tempat ini. Terkutuk kau Kenarok. Iya, tentu. Di matamu aku memang terkutuk. Karena aku telah habis-habisan dalam mengganggumu. Habis-habisan mengacau apa yang kau perbuat tetapi di mataku, di mata Paman Poncowati, di mata Paman Taksoko, Kiai Rangganis dan kedua anak perempuannya, kaulah yang terkutuk. Di hadapanku, kau tidak berharga sama sekali. Kau telah tua. Seharusnya aku menghormatimu dengan memanggilmu paman atau mbah. Tetapi karena perbuatanmu yang rendah seperti binatang itu, membuatku tidak berminat memanggilmu paman. Joko Prahoro, suka atau tidak suka, aku terpaksa melumpuhkanmu, menghapuskan semua ingatanmu atas ilmu hitam yang kau miliki itu. Gila, jangan. Tidak ada pilihan lain. Aku akan melakukannya. Jangan, jangan, jangan, jangan. Joko Prahoro meronta-ronta, tetapi Ken Arok tidak peduli Sesaat Ken Arok memejamkan mata, kedua telapak tangannya digosok-gosokkan. Joko Prahoro terbelalak ketika dari sela-sela jemari tangan Ken Arok mengepul asap keputih-putihan. Meski tipis, namun terlihat dengan jelas sekali. Yang lain yang hadir di ruangan itu memperhatikan apa yang diperbuat Ken Arok dengan jantung berdegup kencang. Thank you. pada saat itu sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat menarik, membuat kami tercengang dan takjub. Joko Prahoro menjerit ketika Ken Arok memegang keningnya. Aku sempat melihat matanya sampai berair. Hah, mungkin Joko Prahoro benar-benar merasa kesakitan. Ken Arok memang orang yang aneh. Pada dirinya merupakan paduan tempat berbagai sifat. Ken Arok bisa welas asih, akan tetapi juga bisa kejam tiada terkira. Benar, Kamaswara. Apa yang kau katakan benar. Pada akhirnya aku memang melihat semua yang kau katakan itu. Bagaimana nasib Joko Prahoro? Apa yang diperbuat Ken Arok yang masih muda belia itu benar-benar tidak terlawan oleh Joko Prahoro. Ia terkulai seperti kehabisan tenaga. Tatapan matanya kosong. Namun ada saatnya kembali menyala-nyala menyiratkan dendam. Tetapi Ken Arok ternyata tidak peduli dengan orang itu. Joko Prahoro meronta-ronta, tetapi Ken Arok tidak peduli. Sesaat Ken Arok memejamkan mata, kedua telapak tangannya digosok-gosokkan, Joko Prahoro terbelalak ketika dari sela-sela jemari tangan Ken Arok mengepul asap keputih-putihan. Meski tipis namun terlihat dengan jelas sekali. Yang lain yang hadir di ruangan itu memperhatikan apa yang diperbuat oleh Ken Arok dengan jantung berdegup kencang. Begitulah suara Apa yang dilakukan oleh Ken Arok pada saat itu sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat menarik, membuat kami tercengang dan takjub. Joko Prahoro menjerit ketika Ken Arok memegang keningnya. Aku sempat melihat, matanya sampai berair. Mungkin Joko Prahoro benar-benar merasa kesakitan. Ken Arok memang orang yang aneh. Pada dirinya merupakan paduan tempat berbagai sifat. Ken Arok bisa belas asih, akan tetapi juga bisa kejam tiada terkira. Benar, suara. Apa yang kau katakan benar. Pada akhirnya aku memang melihat semua yang kau katakan itu. Bagaimana nasib Joko Prahoro? Apa yang diperbuat Ken Arok yang masih muda belia itu benar-benar tidak terlawan oleh Joko Prahoro. Ia terkulai seperti kehabisan tenaga. Tatapan matanya kosong. Namun ada saatnya kembali menyala-nyala menyiratkan dendam. Tetapi Ken Arok ternyata tidak peduli dengan orang itu. aku terpaksa mengancammu. Dan aku akan membuktikan ancamanku ini jika paman membandel. Paman harus kembali ke jalan yang benar. Paman jangan berangan-angan mempelajari ilmu yang tidak karuan itu. Jika paman masih tetap melakukannya, aku akan kembali lagi. Meski paman bersembunyi di ujung langit pun, paman tidak akan lepas dari tanganku. Ingat, orang yang paman puja-puja ia aku kalahkan. Ilmuku jauh lebih tinggi dari yang dimiliki Joko Prahulu. Aku bisa berbuat apapun sesukaku. Camkan itu baik-baik, Paman. Sekarang, berbicara. Berjanjilah, Paman akan mengubah diri menjadi baik. Melupakan niat mempelajari ilmu setan. Mempelajari ilmu itu Berarti paman memang telah berniat merusak garis-garis untuk korban pemuasan nafsu. Bagaimana? Paman mau berjanji? Baik, baik, bagus. Sekarang tinggal kita lihat apa yang akan paman Birowo lakukan. Jika paman masih melakukannya, berbuat yang tidak baik, aku akan mencari paman, kemudian melempar tubuh paman ke laut selatan agar menjadi santapan ikan-ikan. Mengerti? Kurang ajar bocah ini. Masih bocah berani mengancamku. Setan alas keparat. Apa yang baru saja paman ucapkan di dalam hati? Paman mengupati aku bukan? Tidak, tidak Genaro. Aku, aku tidak mengumpatmu. Tidak, percayalah. Aku sudah terlalu lama berada di sini. Aku akan pergi. Selamat tinggal semuanya. kemudian melangkah mundur hingga berdiri di tengah-tengah pintu. Ken Arok menjentikan jemarinya ke arah Poncowati sambil tersenyum aneh. Poncowati yang di kemudian hari lebih senang menggunakan nama Ki Juru Sungking itu terpaku di tempatnya berdiri dan mulutnya serasa terkunci. Namun sementara itu, bagaikan ada sesuatu yang menyelimuti tubuh Ken Arok seolah udara yang bergerak menyelimutinya, bagaikan uap yang membuat bayangannya menjadi kabur dan semakin kabur untuk kemudian lenyap sama sekali. bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya pada episode ke-13 yang akan datang dengan judul Senja di Pasetran. Sampai jumpa.